بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمهم الله ونفعنا به وبعلومهم في الدارين آمين قال النخعي كانوا يرون أن المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجب للجنة Imam An-Nakhai beliau berkata beliau dawuh kanu ada para salafun saleh ya rauna mereka itu berpendapat annal masya bahwasanya berjalan ilal masjid menuju ke masjid fil lailatil muzlimah di malam hari yang gelap gulita Artinya waktunya orang pada tidur enak-enak itu turu seseorang orang-orang yang beliau di mana mereka itu berjalan menuju ke masjid bukan tujuan pindah turun nang masjid tapi tujuannya tidak lain hanya apa untuk beribadah kepada Allah ada di masjid padahal orang-orang pada nyenyaknya tidur yang demikian ini nyatakan mujibun lil jannah memberikan hak kepadanya untuk bisa masuk ke dalam surga. <clears throat> Mereka-mereka yang di malam harinya waktunya orang enak istirahat tidur tapi bangun dan menyibukkan diri berangkat ke masjid ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah. Yang demikian inilah termasuk yang memberikan bisa menurunkan, mencurahkan rahmatnya Allah, bisa memberikan hak kepadanya untuk bisa mendapatkan tempat yang tinggi nanti ada dalam surga. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dilanjutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda la tazalul malaikatu selalu terus menerus al malaikatu para malaikatnya Allah tusalli ala ahadikum bersolawat atas salah satu di antara kalian solawat duki Allah niku rahmah kalau solawatnya duki malaikat Allah, lek malaikat solawat niku maknane istighfar artine malaikat terus no, terus minta no ampunan istighfar buat salah satu di antara kalian madama selama masih itu ahadukum fi mahallihi ada di tempatnya itu ahadikum alladzi di mana sholat bersolat itu ahadikum fihi pada itu mahal malam yuhdis au yatakallam semenjak itu ahadukum tidak hadas ataukah tidak berbicara urusan dunia nih kalau habis sholat ojo langsung lamcing sholat itu jangan langsung lamcing apa lamcing salam melencing mari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bus hilang wis kerja mana habis sholat setelah munajat sama Allah assalamualaikum assalamualaikum jangan langsung keluar dari masjid lanjutkan dengan zikir Jangan langsung bangkit dari tempat duduknya, lanjutkan dengan ibadah yang lainnya, zikir, wiritan, disik, mari ngono dungo. Nih, katanya Rasulullah, malaikat itu terus menerus bersolawat, artinya jaluk no istighfar. Jaluk no istighfar, pengampunan bagi salah satu di antara kalian setelah sholat gak langsung bangkit, gak langsung omong-omong urusan dunia, tapi omongane urusan zikir ibadah wiritan. Tiga yang boco wirid, tiga yang boco Al-Quran, tetap duduknya ada di tempatnya, gak bangkit keluar dari masjid, tapi masih meneruskan ibadah yang lainnya dalam masjid. Wong koyok ngene iki sing bakalan oleh tungane poro malaikat. Takulu para malaikat berkata, Allahumma firlahu Ya Allah ampuni lahu begitu ahadukum. Ampuni orang ini ya Allah Dia habis sholat gak langsung keluar Tapi masih zikir kepadamu Nih ngelihat malaikat Ngelihat orang-orang yang semacam ini Langsung memintakan ampunan Mendoakan Allahumma arhamhu ya Allah rahmati wong koyo ngene ya Allah didongakno ambek malaikat mangkane ya kalau sholat ojo langsung dunia nih sing di diono anu. kadang assalamualaikum assalamualaikum waduh toko ku iku mau badi ini cuman sak mini sik kait salam toko sholat wis omongane urusan dunia ya utawa langsung lancing salam wes. iki agak kayak kadang Jumatan luwe parah kadang sing cepet-cepetan apa meneng musime bal-balan ya Assalamualaikum alaikum nutuk ndelok bal-balane langsung wes gak adik wiritan lali kabeh Ya ini wong kok ngene gak oleh istighfar teko malaikat gak didongakno mbek malaikat sombong wong gak gelem jaluk gak gelem donga nang Gusti Allah ya dalam riwayat yang lain dinyatakan la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi, fi musallahu alladhi shalla fihi ma yakum au yuhdits dalam riwayat yang lain selama enggak berdiri atau hadas nih nggak berdiri keluar dari masjid tetap ditunggak nonang malaikat riwayat yang lainnya ada lagi la yazalul abdul muslim selalu seorang hamba yang muslim ini fi solatin dianggap di dalam solat arti ini tetap oleh pahala solat madama fi musallahu selama dia ada di tempat sholatnya dia ada di masjid qaidan duduk walayah bisuhu dan tidak ada yang menahan dia untuk duduk tetap diam ada di masjid illa intidhar sholat kecuali kayak ngenteni sholat jamaah ana wong teko mlebu masjid lungguh gawe apa tujuane duduk gawe majelasan omong-omong tapi digawe ngenteni salat jamaah lho wong kaya ngene iki wiritan gawe ngenteni salat jamaah dihitung sama Allah mendapatkan pahala kaya kaya oh, DE ini terus dalam keadaan salat seperti orang yang terus dalam keadaan mengerjakan sholat. Nih, main apa? Menunggu dalam sholat aja kalau tujuannya untuk sholat terhitung pahala sholat. Kalau tadi apa? Setelahnya sholat yo ojo langsung metu, ojo langsung omong-omong urusan dunia, gawin zikir, gawin ibadah, si kehitung pahala didungak no karo malaikat. Nih, ya kalau sudah mau sholat tinggalan urusan dunia habis sholat ojo langsung moro langsung dunia nih sing dipikir no wiritono disik sing sempurna wiritan ya iso dadi nyempurna no sholate, pahalane cek luwih sempurna ojo lamba ditinggal no cuman urusan dunia nih makanya kadang ini onok wong sing salah ndak cuma titik kadang akeh wong sing salah ngerti ini hadis hadis apa nih Rasulullah pernah dawuh i'mal ka annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratak li akhiratika annaka tamutu ghada Rasulullah sampun dawuh kerja berbuatlah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu itu hidup selamanya iki kadang diarteni loh kini kan dianggap koyo urip selamanya berarti kebutuhan untuk hidup selamanya iku wake lek ake berarti kerjane kudu ngoyo harus kerja terus untuk menghidupi kehidupan selamanya iki sing salah kaprah ngerti no hadis nggak ngerti neng hadis Maksudnya kanjeng Nabi Dawa itu seperti apa? Ikmal kerja gawe urusan duniamu koyok-koyok okon urip selamanya. Lek urip selamanya opo waktune sik dawa. nih nggak perlu ngoyo, menisi onok waktu mana, Saiki kerja cukup gawe mangan saiki dino misalkan cukup kalau dibuat makan rizkinya sekarang uwes cukup ibadai sing ojo sampai kalah opo si urip mane kok si urip mane si dowo lanjut no engkuk mane lanjut no menik mane ojo sampai ganggu nang ibadah tapi wa mali akhiratika kerja berbuatlah untuk urusan akhiratmu ibadahmu ke anak katamu goda, koyok koyok kon menikmati artine ojo ditunda ojo ditunda-tunda lek urusan ibadah lek wis wayai sholat ojo ditunda dan kerja no karena apa besok mati lek wong ngate mati ku ya opo, wis difonis sampe dokter menik kon jam rolas awan mati kira-kira ya apa kepikirannya ya Allah aku gak duwe amal an tak sholat tok wis dina iki lek ngerti kan mati lo, kok ngono ndak kira bakal no neng sembayang gak kira ngakhir no ibadah, tambah ngakek no ibadah lo, kok ngene harusnya makna hadis lek urusan dunia gak perlu ngoyo meni si urip maneh meni yo si ono rizkine maneh lanjut no meni tapi le urusan akhirat ibadah ojo ditunda ojo usolat engku ai, wiritan engku ae le wis tuwek tak wiritan cekelantas bedo iyo lek nutuk sampai tuwek lek mati ya boh nah, nih jangan sampai salah dalam mengartikan hati Kemudian dilanjutkan waqala Sa'id ibnul Musayyib Man jalasa fil masjid Barang siapa yang duduk ada di masjid fa innama yujalisu rabbah hanya saja dia itu sebenarnya duduk-duduknya di masjid itu adalah mengajak berbincang artinya bersanding Robbah dengan Tuhannya ibadah kepada Allah Tuhannya dia fama hakuhu maka nggak ada yang pantas nggak ada yang dihai oleh itu man ya gulu untuk berkata illa khairon kecuali kebaikan maksudnya apa masjid ini tempat ibadah ya masjid ini menjadi rumahnya Allah itu adalah tempatnya ibadah bukan tempat untuk memperbincangkan urusan dunia nih kadang wong teko masjid wis melbune nggak atik sunnah nggak menggunakan kaki kanan ono di jero masjid gak niat iktikaf lu sing diomong oleh di masjid urusan dunia dok, nggak ngomong urusan akhirat tapi cuman urusan dunia. Melbu masjid ngerombol sing diomongi apa? kutu kukung ini kon kerjoni apa? nggak ono urusan, ayo kita baca Quran bersama, tadarusan Al-Quran. Nggak ngomong ayo zikir bareng-bareng Gak ono sing digawe, ayo gawe pelajari kitab bareng. Urusane dunia, dunia. Masjid iki Baitullah, omahe oh Allah. Tempat sing layak eh cuma dibuat ibadah kepada Allah, tutup gene majelasan. tutup gene ngobrol opo maneh iki kadang digawe rokokan ono neng jero masjid hukumnya haram lu ono ustad iki rokok nang juru masjid opo ya yo ya, masih ya ustad kadang nggak ngerti masih ustad kadang nggak gelem ngamal lo haram hukumi rokok nang juru masjid pak masjid iku gini ibadah nih dengan lo ada satu hadis Nabi sudah menggambarkan nanti di akhir zaman ini dikatakan dalam sabda Nabi ya TV akhir zaman nasun min ummati akan datang di akhir zaman sekelompok orang dari umatku katanya kanjeng Nabi ya tunal masajida mereka datang berbondong-bondong ke masjid datangi masjid cuma duduk urusan ibadah fayakudu fiha hilakon hilakon mereka itu duduk-duduk ada di masjid membentuk kelompok-kelompok. Gerombol di konon gerombol di kini, neng masjid kafe. Cuma tujuannya zikruhum dunia, Sing digai zikire wiritane urusan dunia. Enggak wirid subhanallah asafirwa. enggak bocor solawat, tapi urusane tokomu ya opo sawamu ya opo panenmu wingi ake opo ndak urusan dunia sing dadi wiritane wahubu dunia dan kecintaan kepada dunia nih kemudian apa Rasulullah ndau la tujalisuhum Wong lek dapati kalau kalian dapati orang-orang yang semacam ini la suhum ojok melu-melu lunggu ambek mereka tinggalan wong koyo ngono. Ana gerompol-gerompol urusane sing diwaca apa ditelok? Oh, ngobrol masalah dunia. Iki kadang masjid digawe omong-omong wong wedok. Aku ayu yo. Ya. Masjid gawe ibadah tambah digawe maksiat neng Allah. Nih, dosane tambah gede. Sampean maksiat iku gede tapi lek maksiate tambah di tempat Allah tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah tambah dobel dosane Pak Ih, kadang masjid delok nang dalan delok i apa bukan dibuat zikir tapi iktikaf ngadepi nang dalan delok wong wedok-wedok sing liwat ini masjid dadekno tempat maksiat haram so gede tambah kayak gini Nih la suhum ojo melu-melu, ojo nyedek nengko ngono. Falaisa salahu walaisa salillahi bihim hajah. Sudah Allah wis dah perlu nih mana kau ngono. Artinya apa? Tidak diperhatikan oleh Allah, tidak akan Allah turunkan rahmat kepada orang-orang yang semacam ini. Kenapa? Tidak menghormati syiarnya Allah gak mengagungkan siarnya Allah gak mengagungkan Baitullah dan dalam satu khobar dikatakan juga al hadithu fil masjid ngobrol omong-omong ada di dalam masjid ya kulul hasanati kama kulul bahimu al hashisah ngobrol omong-omong maksudnya sing no, yo ya urusan dunia duduk ibadah bukan dibuat tadarus Al-Qur'an bukan dibuat untuk zikir kepada Allah bukan dibuat untuk mempelajari ajaran Allah syariatnya Allah dan Rasulullah tapi dibuat ngomong-ngomong urusan dunia ini ngobrol urusan dunia ada di masjid ya kulul hasanati bisa memakan pada kebaikan atau pahala-pahala. Sebagaimana kama takulul bahaimu al-hasisa, sebagaimana hewan ternak memakan rumput. Sing duit ternak deloken. Bendinone entek pirang kebo. Sukete iku. Panganane entek pirang kebo bendinane. Rumput rumput ibarat pahala buat kita yang setiap harinya banget terus dimakan, digerogoti oleh bahaim binatang ternak kita. Begitu juga lek wong ngobrolin neng masjid teko neng masjid cuman omong-omong urusan dunia, Kebaikan oleh Allah dikurangi, di, dimusnahkan, dihapuskan koyok suket sing dipangan binatang ternak. Nih hati-hati mangane. Ya, masuk masjid ojo ono tujuan liya kecuali gawe ibadah nang Allah. Ojo ono tujuan liyane kecuali digawe ibadah gawe zikir, ke maca Quran, ke niat iktikaf. Saya kita ini. Masjid ikan dikatakan Baitullah rek sampean duwe oma moro-moro ono wong teko main judi neng omahe sampean kira-kira ngamuk apa ndak? Padahal sampean nyiapno oma iku adalah apa? Buat tamu-tamu mulia, tamu sing di, eh, kiranya datang ke rumah dibuat ibadah omanya. Lah kok teko misalkan digawe judi. Teko langsung notot gaplean. Kira-kira ngamuk apa ndak? ini masjid ini tempatnya adalah untuk ibadah nyedek nang Gusti Allah lah kok digawe maksiat lah kok digawe urusan dunia padahal Allah itu benci nang dunia ini ya apa kiranya bakal mendapatkan murkane Allah nah makanya hati-hati ya lek ndak ya ojo melbu masjid nyatono lek panjen kate melbu masjid ojo ono niat liyane kecuali itikaf niat ibadah nang Gusti Allah ya. kemudian ini ada dalam satu hadis kutsi dalam satu riwayat dinyatakan bahwasanya kalau Allah azza wa jalla fi ba'dil kutub Gusti Allah Allah Ta'ala ini pernah berfirman pada sebagian dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya Allah pernah berfirman pernah ngendiko inna buyuti fi ardi al masajidu rumah-rumahku ada di tanahku ada di bumiku ini adalah masjid-masjid wa inna zuwari fiha umaruha dan sesungguhnya wong-wong sing ziarah-ziarah tamu-tamu neku katanya Allah tamu-tamuku ada di bumiku ini adalah wong-wong sing memakmurkan masjid makmurno urusan ibadah fatuba mongko beruntung mendapatkan satu keberuntungan yang besar li abdin bagi seorang hamba tatoharo di mana dia bersuci fi baiti ada di rumahnya itu abad summa zaroni lalu berangkat ke masjid ziaroh neng aku kata kata Allah Subhanahu wa taala uang teko oma bersuci neng masjid gawe ziaroh neng aku maksudnya ziarah nih apa niate ndalok maneh kecuali ibadah nang aku Sumazarani fi baiti ada di rumahku yaitu masjid fahakun alal mazur maka menjadi suatu kewajiban bagi wong sing diziarahi ayyukrima zairohu untuk memuliakan orang yang datang berziarah kepadanya. Nih. Kayak tadi kalau seandainya sampean punya rumah ditekani ono wong tamu tamu ni hormati neng omai sampean nggak gawe macem-macem ome sampean kiro-kiro wong sing dijaroi tamu sing sopan koyok ngene iki ya apa pasti sopan bisa, pasti memuliakan oh iya mari disukui sembarang galir keimangan le iso disuwe-suwe no dikongkon suwe anak nengomai omai apa ini sopan gelem hormati neng sahibul bed sing duwe omah begitu juga Allah Allah ini tempatnya rumahnya Allah dikatakan sebagai rumahnya Allah di masjid di bumi buminya Allah ini adalah masjid le ono wong teko neng masjid ke niat ibadah itu gak anggap ziarah neng Gusti Allah. Ziarah niatnya memang dibuat ibadah, dibuat mendekatkan diri kepada Allah. Lek wong koyok ini Allah pasti akan memuliakan dirinya. Lek kemuliaan dari Allah apa? Rahmatnya Allah bakal turun deras kepada orang tersebut ampunan Allah bakal diberikan kepada orang tersebut dan bakal Allah angkat derajatnya nanti ada di akhirat. Nih makanya masuk masjid jangan sampai ada urusan yang lainnya. Lihat bagaimana Nabi ngajarkan. Seandainya ada orang pernah satu saat orang datang ke masjid bukan niat ibadah tapi golek barang sing ilang golek barang ilang melbu masjid kayak pengumuman golek, eh, masuk ke masjid tujuannya apa tujuannya si dunia dodolan ono uang teko nang masjid tujuannya dodolan Nabi ngajarno wong koyok ngene ngidungakno. Ya apa dungane? La rabahallahu tijarotak. Mudah-mudahan Allah ndak ngasih untung nang perdaganganmu. Lah ana wong ngene, gelem atuku. Ana di juru masjid. si noak no barange. Wong kok ngene dongakno. iki sunnah kau kanjeng Nabi wong kok ngono dongakno apa dongane la rabbahallahu tijaratak mudah-mudahan Allah ndak ngasih untung kayak rugi kon kalau wong ilangan gula ini masjid mudah-mudahan Allah tidak menemukan tidak memberikan barangmu yang hilang mudah-mudahan terus tetap hilangnya kon cek kapok kon apa masjid kayak tempat ibadah lah kok tiga urusan dunia paham ya nah ini Nih, makanya masjid ini termasuk sebagai satu syiarnya Allah. Perkara-perkara yang menjadi syiar, apa yang diagungkan oleh Allah menjadi syiarnya Allah itu patut juga untuk dan menjadi kewajiban bagi kita untuk mengagungkan. Itu yang menjadi nilai keimanan kita kepada Allah. Lihat bagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal Orang-orang yang mengagungkan syiarnya Allah termasuk dari syiar Allah ya masjid-masjid. Wong sing ngagung no masjid ya pengagung no masjid gede no bangunan itu ndak ngapi-ngapi bangunan ini ndak tapi memakmurkan masjid memposisikan masjid sesuai tujuan masjid yaitu apa sebagai rumah Allah patutnya hanya dibuat ibadah kepada Allah fa innaha min taqwal kulub itu adalah termasuk ketakwaan hati iman termasuk ukuran tolak ukur kadar keimanan seorang wong le imani sempurna akan semakin mengagungkan apa yang diagungkan Allah dan Rasulullah. Wong le gak iso no, ini tanda tandane imani lemah. Nih. Iso introspeksi diri. Kira-kira ya opo pendirian masjid. Oh iya tak kayak ngobrol dok. Tak kayak urusan dunia di dok. Lah nih perlu untuk dirubah berarti keimanan kita masih kurang yang perlu untuk diperbaiki, perlu untuk ditingkatkan iman kita sehingga dengan apa? dengan cara dengan mengagungkan apa yang menjadi syiar-syiarnya Allah, mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu